Ma makna jam'ul mudzakkar salim? Marwan. Min itsnain. Ya maaf salamati binai mufradi min taksir. Ya. San alaman limudzakkarin au sifatan. mahya syurub li alasma ma'isitah li tu'rab bi al-huruf antakuna mufradatan mukabbarah mudhafah idafatuha ila ghairi ya al-mutakallim Ma huwa asyar asyartu zaid li alfam? Fuk. Syarat tambahan untuk faham apa? An an yakhluwa min al mim agar kosong dari mim. Asyatu zaid li dzu di mana sahib thumma asani ya an tudaf ila ismu ismi Kemudian wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fil musanna wa muhammil alaihi nahwu qala rajulani inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahra fanfajarat minhu 12 'ayna Adapun alif ini alif tanda yang keberapa alif dari rafa yang ketiga setelah yang pertama itu rafa dhammah ya yang kedua apa wawu yang ketiga alif berarti kita sekarang masuk kepada penyebutan tanda yang ketiga dari rofa yaitu alif fatakunu alamatan lirraf'i fil musanna wa ma humila alaih nahu qala rajulani in iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahra ya, fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina adapun alif maka alif menjadi tanda bagi rafa' pada musanna dan apa yang dibawa kepada musanna ataupun mulhaq dengan musanna apa itu sebelumnya makna dari musanna? Madalla ala aksar min ithnain aw ithnataini bi ziyadah fi akhiriha. Terus? Hah? Salihun litajrid wa atfu mithlihi alaih. Sudah pernah dibahas di Tufa kan? Apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar atau muannas madalla ala aksar min ithnain aw ithnataini biziadatin fi akhirih dengan tambahan di akhirnya solihun litajrid yang mana tambahan tersebut bisa dikosongkan wa afu mithlihi alaih dan bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya madalla ala itnain ini mengeluarkan apa isim yang mufrad dan juga jamak ya kan biziadah fi akhirih dengan tambahan pada akhirnya ya kemudian tambahan ini solihun litajrid bisa dikosongkan. Ini mengeluarkan apa contoh? Isnan. Ya, isnan. Ini bukan apa? Musanna. Kenapa? Karena meskipun dia menunjukkan kepada dua, tapi tidak bisa apa? Dikosongkan dari alif dan nun. Isnun, Enggak boleh. Kilta juga. Kilta tidak boleh dikosongkan dari alif, jadi kiltun. Ya. wa abu mitlihi alaih dan bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya seperti jaa arojulani bisa dikatakan jaa rojulun wa ya kan nah, ini untuk mengeluarkan yang semisal uh, <clears throat> umaron jaa umaron maksudnya apa di umaron musan atau bukan umaron ya kalau yang dimaukan Abu Bakar dan Umar maka ini bukan apa bukan musanna kenapa karena tidak cocok untuk diatofkan kepada kepadanya sesuatu yang sama dengannya seperti tidak boleh dikatakan ja'a Umaron ja'a Umarun wa Umar ya. jadi al Umaron ja'a al Umaron maksudnya Abu Bakar Umar itu apa masuknya kepada mulhak juga al Abawan Abun wa Um ini bukan musana tapi mulhak dan musana kenapa karena tidak bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya ja'a al Abawan apa itu kalau diatofkan kepada yang semisal kalau diatofkan jaa abun wa ummun ya kan? Ja al qamaron. Hadza hadzani al qamaroni al qamaron. Apa itu al qamaron yang dimaksud? Asyamsu wal qamar. Ini musana bukan? Bukan, tapi mulhaq. Kenapa? Kan dia menunjukkan kepada dua. Ada tambahan al-jannun. Jawabannya apa? Tidak bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya. Tidak dikatakan pada mufradnya ataupun di, tidak dikatakan ketika di atofkan apa ha, hadza qamarun wa qamarun tidak bukan kan ini komarun wa komarun tidak bisa tapi komarun al qamar dengan asyams ya. ya pada contoh al qamar kenapa di situ al qamaron kok ya yang dimenangkan itu adalah al qamar ini taglib ala taglib. Ya, kenapa dimenangkan Al-Qamar bukan Asyamsan, matahari dan bulan karena Al-Qamar muzakkar, Asyams muannas Jadi dikuatkan. Adapun pada contoh Abu Bakar wa Umar kenapa di sini yang dimenangkan Umarnya? Karena Umar lebih ringkas. Ya, lebih ringkas. Dan di sana ada alasan-alasan yang lain kenapa dimenangkan yang satu dari yang lainnya. Pada sini sih musanna. Wa ma humila alaih. Alif menjadi tanda bagi rofa pada isi musanna. Dan apa yang dibawa kepada musanna. Dari kalimat-kalimat yang surahnya bentuknya seperti musanna hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat-syarat musanna yang disebutkan dalam definisi tadi. Ya madala al aksar min ini bi ziyadatin fi akhiri salihun tajrid min hadhi ziyadah wa mitlihi alaih. Ya. Contohnya qala rajulani. Ya, qala rajulani coba di Arab Marwan qala rajulani dengan cepat di surah qala Ya. Ya. Ya. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahr A'rib ya Rab. Harfu. Nasfin. wa taukidin. Terus Ya, tansibul isma wa tarful khabar. Kemudian iddata ismu inna منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر الشهور مضاف هو مضاف الشهور مضاف inda zarf zarfu zarful makan man mansub wa alamat nasbi wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaih ya al-zarf ini di mahalnya apa nasbin karena hal karena dia datang setelah yang ma'rifah Iddata syuhur ma'rifah Isna asyara, isna. Isna asyara. Isna apa? Isna khabar ina marfu alamat al al musanna apa <laughs> Al alif ni apa? Al dhammah li'annahu ya. Kemudian ya mabni al fath ya. Ada yang mengatakan asyara itu adalah sebagai ganti dari nun. Ya, isna asyara isnani kan? Isnani. Jadi asyara itu ganti dari apa? Nun. Tadinya kan apa? Isnan. Ya kan isnan dibuang al nunnya sehingga diduduki posisi dengan asyara ya. Ya, yang keduanya mabni al fath ya. لا محل له من الإعراب شهرا يا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره فانفجرت منه اثنتا عشرة عين أعرب يا انفجرت يا Terus Ya, di annahu mulhaq bil musanna ya bukan musanna. Ya, annahu mulhaq bil musanna ya. Hasan. Terus asyara naib mana benun gitu ya ya. Asyarat asyrata naib mana benun. Menduduki posisi nun yang dibuang dari apa? Isnan, isna. Hmm. Ya, as aslinya isnan wa asyara. Iya. Jadi di posisi nunnya digantikan oleh asyara. Terus Iya. Iya, sama. Jadi irobnya asyara naib manaba nun. Sudah enggak usah di lanjut seperti itu aja. Kemudian wa nun fatakunu alamatan rafi fil afil fi'l mudhari idza tasala bi dhamir tathniyah. Nahwu an wan najmu wasyajaru yasjudan. أو ضمير جمع المذكر نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون الذين يؤمنون بالغيب أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو قالوا أتعجبين من أمر الله Kemudian tanda berikutnya yang keberapa? Hah? Tanda yang ke empat. Yang pertama apa? Bomba yang kedua, wawu yang ketiga, yang ketiga alif yang keempat nun. Ya, tanda rofa ada empat. Yang pertama bomba, yang kedua wawu, yang ketiga alif dan yang keempat nun. وأما النون فتكون علامة لرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية Adapun nun maka nun menjadi tanda bagi rofa pada film mudhari apabila bergandengan dengan pemir tasniyah. Contohnya wan najmu wasyajaru yasjudan. Di sini najm ya maknanya bukan bintang tapi tumbuhan Ya. Yang ketika dia tumbuh keluar buahnya seperti semangka itu seperti bintang-bintang ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya tetumbuhan dan pepohonan semuanya sujud kepada Allah. Coba Arif ya Rob siapa? wan najmu ya dhammah ya ya ya ya sudah nih fi'lun mudhari'un al-alif ya niyaba an dhamma li'annahu ah li'annahu min al ya fal khamsah Ya, jadi ya sudah ada fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'i ya marfu alamatu raf'ihi thubutu an-nun li'annahu al af'al khamsah wal alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il jumlah fi'liyah min yasjudu fi mahalli raf'in khabar aw dhamiru jam'il mudzakkari Juga nun menjadi tanda bagi rofa pada fi'il mudhari yang bergandengan akhirnya dengan domir jamak muzakkar. Contohnya atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathuna wa tattakhiduna ala la'allakum takhludun. Coba di Arab atabnuna Hamzah, Hamzah apa? Hamzah istifham li taubih di sini. Jadi Hamzah istifham tapi untuk taubih untuk menjelekkan, mencerca mereka. Iya, tandanya apa? tandanya bahwasanya setelah hamzah tersebut itu waqi' perbuatannya terjadi wa sahibuhu mulam dan apa pelakunya tercela ini kan ucapannya nabi apa ini nabi soleh ya atabnuna kulli ri'in ayatan ta'batun apakah kalian membangun di setiap tempat-tempat yang tinggi ayatan menara-menara ta'batun untuk berbuat sia-sia wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun kemudian kalian membangun istana-istana agar kalian kekal Sini hamzanya hamzah istifham li taubih untuk celaan. Ya. Tandanya apa? Ma ba'daha setelah hamzah ini waqi' terjadi. Terjadi enggak mereka membangun? Apa yang mereka bangun terjadi. Kemudian pelakunya tercela enggak? Tercela. Ya. ya itu hamzah hamzah apa? Taubih. Ma ba'daha waqi' wa fa'iluhu yulam. Apa yang setelahnya terjadi dan pelakunya tercela. Terus atabnuna tabnun ya وعلامة رفعه تبنون ثبوت النون نيابة لأنه من الأفعال الخمسة الواو متصل terus مبني على السكون في معنى رفع فاعل بكل الجار والمجرور Ba harfu jarkul ismun majrur bil ba. Terus wa alamatu alamatu jari al kasrah. Ya, wa huwa mudhaf ri'in mudhaf ilaih majrur wa alamatu jari al kasrah ayatan maf'ulun bi dari tabnun. Ya, maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al fathah adh-dhahira ala akhir ta'bathun ya marfu'un wa alamat rafi ya niyabah annahu ya jumlah fi'liyah min ta'bathun i'rabnya apa di sini ta'bathun adalah jumlah jumlahnya jumlah fi'liyah datang setelah yang ma'rifah yaitu wawu atabnuna ya atabnuna apakah kalian membangun di setiap tempat-tempat yang tinggi menara-menara ta'bathun untuk berbuat sia-sia ya, i'rabnya sebagai hal. Jumlah fi'liyah fi mahali nasbin hal. Dari wawu yang ada pada tabnun. Tabnun. Pokoknya kalau ada jumlah ismiyah fi'liyah syibul jumlah yang datang setelah yang ma'rifah maka sebagai hal. Kalau datang setelah yang nakirah sebagai apa? Sifat. Itu kaidah diingat-ingat. Wa Lanjut lanjutkan setelahnya di i'rab wa masani ala la'allakum takhludun. Wau harfu atfin. Tattakhidun. Ya. Ngebut. Terus? si mahali fa'il. Ah, iya. Rafin fa'il Masani'a. Ya, la'alla. La'alla min akhwati apa? La'alla. Inna ya. Min akhwati inna. Tansibul isma wa tarfaul khabar. Kemudian kaf, domir, mabni, di mahali Nasbin ismu la'alla. Mim alamatul jamaah Mim hanya tanda jam'ah saja. pemirnya hanya kaf. Takhludun. Marfu ya. Ya, jumlah ya min takhludun. Jumlah ya min takhludun. romnya bagaimana jumlah fi'liyanya takhludun? Fi rafin khabar la'alla. Barakallahu Walladzina minuna bil ghaib. Coba arif di Arab alladzina setelahnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebelumnya sebelum ayat ini apa bunyinya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi dalil muttaqin. Ah, hudalil muttaqin ya. Ya kan? Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina a'ribu di Arab. A'rib Abdul Aziz. Isim mausul. Mabni ala alia Ya. Fi mahali apa? Ya, Himahnya apa? Udah lil muttaqina alladzina. Isim mausul datang yang setelah yang ma'rifah sebelumnya. Ma'rifah sama ma'rifah sebagai apa berarti? Sifat, sebagai sifat. Sebagai sifat bagi muttaqin, berarti himahnya jarin. Sifat lil muttaqin, sifat bagi al muttaqin. Ya, terus yuk yu'minun Ilmu mudhari' yang lengkap Ilmu mirwa marfu li tajarudi ya terus di minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ya mutasil hi mal harfin fa'il ya bil ghaibi al jar wal majrur muta'alliq bi bi yu'minun mana rabit aina rabit baina asilah wa mausulih atau mausuliha ya. rabinya apa bamir wawu yang ada pada yu'minun rabit atau aidnya adalah wawu. Akhirnya wawu yang kembali kepada allazina. Jumlah silah mausul ya yu'minuna bil ghaib la mahalla lahu min i'rab. Au dhamiru al muannasah. Kemudian tempat berikutnya dari nun sebagai tanda bagi rofa adalah pada fil mudhari yang bergandengan dengan dhamir al muannasah al mukhatabah. Dhamir untuk seorang wanita yang diajak bicara. Contohnya qalu atajabina min amrillah. Mereka mengatakan ataupun para malaikat mengatakan Atajabina min amrillah. Apakah engkau merasa heran dengan urusan Allah? Ya, isinya Nabi Ibrahim ya. Betul kan? Ya. <clears throat> Ketika dikabari akan datangnya anak dalam kondisi beliau sudah tua renta. Ya. Qalu atajabina min amrillah. Ya. Coba deh Rob. Qalu Qalu fi'lun madin mabni ala ala dhom iya kan ala dhamma karena bersambung dengan waw jamaah kemudian al waw wa ya fa'il al alif qalu alif lil lil fariqah atajabina ya kalau di sini hamzah istifham juga cuma di sini lebih dekatnya ke istifham ingkari ingkari kalau istifham ingkari itu eh, yang setelahnya tidak terjadi dan pelakunya biasanya dusta biasanya ya, seperti itu ya. ingkari ya. seperti apa dalam Al-Quran yang lain Nah, ya pokoknya seperti itu kalau istighfar ingkari ya istighfar yang maknanya pengingkaran di mana yang setelahnya dari perbuatan tidak terjadi dan pelakunya kafir. kalau tadi pelakunya Mulan tercela. Qalu atajabina min amrillah. Ta'jabin fil mudhari' ya. Wa alamatu rafi thubutu nun ya. Alia Ya, min amrillah mutalik bi ya mudhaf ya Ya, kemudian al jar wal majrur muta'alliq bi al fi'il dengan ata'jabina. Jadi min amrillah jar majrur mutalik dengan fi'il itu ata'jabina. Ata'jabina. Sampai di sini ada iskal. Saya bertanya kan? Ya, aslinya kan isnani. Nun kan asli isnani wa asyara. Dibuang wawunya. Ya, maka nun yang ada pada isna isna dibuang diduduki oleh asyara gitu ya kan nunnya kan nggak ada tuh hilang digantikan dengan asyara jadi asyara ya mabni al fath ya naib manaba an nun ya mabni dari fathah menduduki posisi apa nun ya yang lain apa? Jumlah filia ya, setelah ma'rifah sebagai hal. Kalau setelah nakiroh eh, sebagai sifat. Iya. Di sini aftara 'ala Allah kadhiba. Hamzah hamzah apa itu? Istifham apa? Aftara 'ala Allah kadhiba. Apakah kalian membuat kedustaan atas nama Allah dengan menetapkan bahwasanya Allah punya anak dan sebagainya? Hamzah apa di situ? Aftara, Hamzah istifham apa? Ingkari atau taubihi. Terjadi enggak mereka membuat istirah? Terjadi ya. Kalau terjadi berarti istifham apa? Taubihi. Kalau enggak terjadi, ya maka itu istifham apa? Ya ada istifham biasa. Kalau misalkan akal tak ya istifham biasa ini mah. <laughs> Aku makan gitu. Kan. Kalau yang tadi ingkari enggak terjadi dan pelakunya dusta. Contohnya apa? ilahun Ailahun ma'allah. Ya, ailahun ma'allah. Apa kata ilah bersama Allah? Ya, mereka orang-orang musyrik menetapkan adanya ilah selain Allah. Jadi pengingkaran ya. Kenapa? Karena tidak ada kenyataannya ilah selain Allah. Dan pelakunya yang mengklaim bahwasanya ada ilah selain Allah kafir, Ya, para kafir bagus. Ailahum ma'allah. Jadi kan itu maknanya? Ya, cukup dulu ya. Yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 3 menit. Eh, Rob dibiasakan ya. ya Rob dibiasakan. Di sini masuk ke tanah nasab. Insya Allah kita tunda aja lah. Lumayan sudah kita dapat dua lembar setengah ya. ya. Dihafalkan terus dari awal sampai akhir diulang-ulang ya. Dengan rojaah. استغفرك يا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم